طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في <clears throat> الله أعزني وسلم الله جميعا Jadi taklim tetap ya para santri Jangan kemudian libur karena suatu adanya walimah taklim tetap berjalan karena taklim merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, agenda kita yang sangat penting daripada sekedar walimah. Taib, jadi jangan kemudian kalian bersantai-santai semangat ketika ada undangan walimah aurus, tapi ketika taklim malah kalian kurang semangat. Nah ini ini terbalik para santri. Harusnya kalian mendahulukan lebih semangat ketika taklim daripada walimah. Nah, ini karena tidak ada yang lebih utama melainkan mencari ilmu untuk tafakufidin untuk kita senantiasa untuk mempelajari agama Allah taala. Taib. <clears throat> Kemarin kita sebutkan tentang ya ini masalah sikap seorang muslim ketika mendengar dari orang-orang yang sering mengadu domba, orang yang sukanya ya mengadu domba di tengah-tengah kaum muslimin, maka sikap seorang muslim yang pertama adalah apa buasan kemarin? Tidak membenarkan orang tersebut. Tidak membenarkan orang yang berbicara tersebut karena dia orangnya memang juru fitnah. Dia orangnya memang nemam, suka mengadu domba. Dan orang yang suka mengadu domba ini syahadahnya, persaksiannya tidak diterima, mardudun syahadah. Kemudian yang kedua adalah apa Imam? Kemarin sikap kita Eh? Sikap seorang muslim ketika ada orang yang suka mengadu domba, menyampaikan berita-berita kepada kita. Pertama, tidak membenarkan. Kedua, nam soh melarangnya dan menasehatinya orang tersebut. Dan yang ketiga adalah membencinya fillah. Ini mokif seorang muslim bencinya karena Allah, ya sayang karena karena Allah. Ini. Dan yang keempat adalah tidak seudon dengan orangnya yang dikambing hitamkan, yang dikisah demikian demikian demikian orangnya. Nah ini, nggak kemudian kita suudon terhadap orang tersebut. Dan juga kita nggak membawa, tidak kemudian juga menukilkan berita tersebut disebarkan kepada orang lainnya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini, dan kita terbawa pembicaraan tersebut. <clears throat> Tapi kita lanjutkan insyaallah. Qala muallif Naam rahmatullah alaihi wa qad hukiya anna rajulan sawama bi abdin dan sungguh telah dikisahkan bahwasanya seorang laki-laki yang dia menawar seorang hamba, seorang budak ini seorang laki-laki dia mau beli budak. Faqala maulahu maka sang majikannya berkata kepadanya kepada laki-laki tersebut yang mau beli. Ini abra'u ilaika minan namimah wal kadib. Sesungguhnya saya berlepas diri kepada engkau dari sebuah namimah Nah, artinya di sini majikan ini tahu persis tentang budaknya. Tukang ngadu domba dan juga tukang dusta budak tersebut. Tentang majikannya tahu. Dan ada orang yang mau menawar, mau membelinya. Kemudian dia memberitahukan budaknya. Kalau Seandainya engkau telah membelinya berarti saya berlepas diri dari namimah tersebut, dari orang tersebut enggak tanggung jawab. Ini ini cacatnya, jeleknya budak tersebut dikasih tahu kepada sang pembelinya, kepada laki-laki tersebut. Faqala, "Na'am." Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Iya, na'am." Anta bari'un min huma. Engkau berlepas diri dari keduanya. <clears throat> dari perbuatan namimah dan juga dusta wastarahu maka segera dia membelinya. enam, setuju akad ya jual beli dan majikannya sudah ngasih tahu ini budak ya sukanya dusta dan sukanya adu adu domba. Tapi ternyata juga masih mau membelinya. Fajala ku li maulahu maka mulai mengucapkan kepada majikan yang baru tersebut. Nah ini, laki-laki ini apa budak ini yang telah dibeli kemudian mulai berbicara kepada majikannya. Inna imra'ataka tabihi wa taf'al. Sesungguhnya istrimu wahai majikan saya dia itu orang yang tabihi wa taf'al. Orangnya adalah yakni telah berbuat serong melakukan demikian demikian demikian. Nah ini ini rupanya sang budak ini mau mengadu domba antara sang istri dengan laki-laki tersebut dengan suaminya. Istrimu ya, istrimu seorang yang dia berbuat serong, berbuat demikian demikian demikian. Wa innaha turidu antak antak tulak dan sungguhnya dia ingin membunuh engkau. Nah ini ingin membunuh engkau wahai majikan saya. Wa yaqulu lil mar'ah kemudian majikan ini mengatakan apa? Kemudian bukan majikan, yakni budak ini pun mengatakan datang kepada sang istri. Datang kepada sang istri. Inna zaujaka yuridu an yatazawwaj 'alaika wa yatasay wa yatasarra. Sesungguhnya suamimu menginginkan yakni menikah lagi ingin ta'adud atas engkau alaiki dan juga ingin menjadikan sebagai gundik ini ya menjadikan sebagai gundiknya atas engkau wahai sang istri kemudian dan jika engkau menghendaki ingin menghentikan yang perbuatan suamimu Enam, wa arati engkau menghendaki yakni menghentikan perbuatan suamimu demikian demikian ingin taatut ingin jadikan sebagai gundik. Enam, menghentikan dari pernikahannya fahudi Musa wa ahliki sya'ratan min halqih idanama. Maka ambillah sebuah Musa pisau kecil. nam ambillah oleh engkau wahai sang istri pisau kecil dan yakni putuslah urat nadi di lehernya. Eh, sa'rah, rambut ya. Dan putuslah ya, yakni rambut yang dekat berada di apa halqah? yakni sini tenggorokan ya. Dekat kerongkongan apabila dia sedang tidur. Lah, engkau putus ya rambutnya. Ini telah mengatakan demikian kepada sang istri. Kemudian dia datang lagi kepada sang suaminya. Waqala lizauj. Dan budak ini mengatakan kepada sang suaminya, "Innaha turidu an taqtulak idanimta Sesungguhnya dia istri engkau wahai majikan menginginkan membunuhmu apabila kau engkau telah tertidur. Nah, ini akan membunuhmu wahai majikan saya. Bilang kepada sang suaminya, kepada sang istri demikian. Sekarang berganti kepada sang suaminya. kala kemudian berkata fadhah fatanawa malah Kemudian pergi ya sang suami dan pura-pura tidur. Untung sang istrinya ketika dia mau datang kepadanya ingin membuktikan benar nggak ucapan yakni budak tersebut. Dia pura-pura tidur fatanawam, pura-pura tidur. Faja'at adi Musa, maka sang istri ini pun ya datang dengan sepisau dengan pisau kecil dalam rangka yang itu liko sa'rotan min halki. dalam rangka untuk memutuskan rambut yang dekat di kerongkongnya. Nah ini. Ini datang membawa pisau. Tentunya orang melihat curiga ya akan membunuh. Dan memang suaminya men mencurigai demikian. Fa biyadihi maka sang suami ini pun segera merebut ya yang berada di tangannya karena khawatir dirinya akan dibunuh ya membawa pisau langsung dia merebutnya fakotalha maka dia pun membunuhnya sang istri tersebut dan nah, ini faja'a ahluha fasta'dau alaihi faqataluhu maka datanglah keluarga sang istri yakni pihak-pihak istrinya dari orang tuanya datang kepada sang suami maka <clears throat> datang pada sang suaminya, bagaimana? Fasta dau yang tentunya dia nggak terima dan berbuat melampaui batas, berbuat satu kedoliman, yakni dia membalasnya dan membunuhnya laki-laki tersebut, membunuh membunuh suami ter, tersebut. Nah, ini ini enam akibat ya adanya suatu namimah adu domba di antara dua pihak si A dan si B ataupun satu kaum dengan kaum yang lainnya atau sang suami dengan sang istrinya sebagaimana dilakukan oleh budak tersebut kepada majikannya subhanallah ya naudzubillah min dalik apa yang dikatakan oleh Yahya Ibnu bin Abi Kasir yang beliau mengatakan yusidu namam fi sa'ah ma yusidu sahir fi sahr bahwa seorang yang mengadu domba dia merusak ya cepatnya lebih cepat sesaat saja akan merusak di antara keduanya yang mana tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir yang dia merusak dalam satu bulan ataupun dalam satu tahun. Nah ini adanya namimah, adanya adu domba, ini kerusakannya Abdullah bin Dalik lebih cepat daripada pengaruh-pengaruh sihir tersebut. <clears throat> Ini ucapan Yahya ibnu Abi Kathir rahmatullah alaihi. Taib, ini sedikit ya apa yang kita baca untuk mengisi daripada kosong walaupun kita mungkin sebagian capek ya. Jadi tetap taklim taib dan insya Allah mungkin nanti istirahat untuk tidur siang. Taib Allah alam bisawab. Ilahuna tafadalu habitakumullah.